Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullahi alaih menjelaskan atau mensyarah daripada hadis nam hasan dan juga hadis sahih Kemudian beliau pun juga melanjutkan syarah beliau terhadap hadis yang dhaif. Dan penjelasannya sudah kita lewati berkali-kali. Nah, untuk hadis dhaif ini adalah hadis yang apa? Nam idza lam yastami' fihi syurutu al-qabul atau syurutu al-hadits al-maqbul. Paham itu ya? Apabila tidak terpenuhi, tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis yang diterima. Syarat-syarat hadis yang diterima adalah hadis hasan sama hadis apa? sahih. itu. Berarti selainnya apa? Dhaif. Dhaif ini sendiri terbagi menjadi berapa? Dua. Dhaifun munjabir sama dhaif apa? Dhaif ghairu munjabir. Dhaif munjabir itu adalah dhaif hadis lemah yang lemahnya itu tidak parah, masih bisa ditopang, masih bisa ditambal. Dengan dikumpulkannya apa? Jalur-jalurnya atau jalan-jalan hadis yang lain yang sama-sama dhaifun munjabir. Yang akhirnya naik menjadi apa? Hasan li ghairi, Nah, seperti itu. Kita lihat rinciannya di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Was sahih li ghairihi Pengertian sahih li ghairi huwal hasan. Sahih li ghairi itu adalah hadis hasan idza ta'addadat turuquhu apabila terkumpulkan jalan-jalannya. Paham ya? Terkumpulkan jalan-jalannya, dikumpulkan itu loh. Hadis yang hasan Nah, barakallahu fikum dikumpulkan semuanya. Nah, ternyata apa? Tingkatnya naik menjadi sahih li ghairi. Berarti ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sehingga para ulama menyebutkan Sahih Ghairi itu sama dengan Hasan Lidzati itu sama. Mafhum ya? Sahih Ghairi itu sama dengan Hasan Lidzati. Cuman dikumpulkan berbagai macam jalannya yang sama-sama Hasan Ghairi itu loh. Hasan Lidzati itu paham ya? Nah, seperti itu. Wasumnya sahihan ni dan dinamakan dengan sahih ni Jadi sahihnya itu bukan karena zatnya tapi karena yang lainnya. Paham ya? Kalau zatnya dia hasan li itu aja. Cuman karena terkumpulkan dengan yang lainnya, dikumpulkan dengan hadis-hadis yang hasan lidzati juga. Bima jumu'i turuq ya, dengan dikumpulkan berbagai macam jalannya, yartaqi na'am ila darajah apa? sahih li Naik menjadi tingkatannya tingkatan hadisnya sahih li ghairihi. Li'annaha innama wasala ila darajati sihhah. Hanya saja hadis hasan tersebut hanya saja hadis hasan tersebut mencapai tingkatan sahih min ajli ta'addudi at-turuq. Karena apa? Karena dikarenakan apa? terkumpulnya atau berbilangnya jalan-jalan tersebut. Paham maksudnya ya sebabnya ini? Dikumpulkan jalan-jalannya, semuanya ternyata akhirnya naik menjadi sahih riwayatnya. Kalau cuma satu tak bagaimana? Ya Hasan itu. Naam. permasalahan sebagai contoh, idza ja'ana haditsun lahu arba'atu asanid. Apabila datang kepada kita sebuah hadis, hadis tersebut memiliki empat sanad. Empat sanad yang berbeda-beda. Wa kullu isnadin minhu fihi rawin khafifud dhabt. Dan masing-masing sanad, empat sanad tadi, masing-masing sanad itu terdapat perawi yang apa? Yang hafalannya ringan. Hafalannya itu enam dhabatnya itu ringan. Tidak apa tidak tamud dhabat. Dhabatnya ringan. Nah, ini termasuk sifat hadis apa ini? Hasan ini kan khafifud dhabat ini. fanaqul maka sekarang kita katakan al-an. Sekarang yasilu ila darajatis sihhah sekarang apa? Sekarang bisa mencapai tingkatan sahih. Wasara sahihan li ghairi. Dan menjadilah dia sahih li ghairi. Kenapa? Karena terkumpulkan sanat-sanat apa? Empat sanat yang apa? Yang berbeda-beda tapi sama-sama apa? Sama-sama perawinya tadi apa? Khafifud dhabt. Sama-sama hadisnya hasan. Paham belum? Nah, sehingga dikumpulkan tadi itu akhirnya mencapai tingkatan sahih li ghairi. Kalau cuma satu pak bagaimana? Ya cuma hasan. Paham belum ini? Nah. Ammal Hasan dzatih pun Hasan dzatih faqad taqaddama ta'rifu dan sungguh telah lewat pengertiannya. Pengertian Hasan dzatih makruf pengertiannya. Apa pengertiannya? Wa huwa yaitu marwahu adlun khafibud dabat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adalah dan ringan hafalannya. Di sana dimutasil dengan sanad yang bersambung wa khala minasyudud wal 'ila al-qadiyah dan kosong dari apa? Dan kosong dari Na'am barakallahu fikum syudud yaitu keganjilan atau menyendiri dalam sebuah lafaz atau yang semisalnya. Na'am dan kosong dari penyakit yang apa? cacat yang bisa merusak. Paham maksudnya ya? Nah, itu berarti hasan hasan lidzati. Jadi hasan lidzati itu ya hasan itu. Nah, barulah nanti muncul hasan li ghairi. Wa amal hasan li ghairi adapun hasan li ghairi fa huwa dhaif. Perhatikan ini. Adapun hasan li ghairi itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah, idza ta'addadat turuquhu apabila jalan-jalannya apa? Naam terkumpulkan. Atau jalan-jalan itu naam berbilang, terkumpulkan, banyak gitu loh. Ala wajhin, naam di atas sisi ia yajburu ba'daha ba'da. Hadis hadis tersebut adalah hadis yang dhaifun munjabir, yang masih bisa yajbur. Yajbur itu menambal sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Menambal atau menopang itu sama saja. Fa innahu yakunu hasanan li ghairihi maka menjadilah hadis tersebut hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Tapi ingat ya, dhaifnya dhaif yang mana? Dhaif yang syadid atau yang khafif? Yang khafif, dhaifun munjabir. Adapun yang dhaifun jiddan atau dhaifun syadid itu enggak bisa. Enggak bisa ditangkap lagi, enggak bisa diangkat lagi. Naam. Kata beliau ada. Kenapa kok jadi hasan li Li annana law nadarna ila kulli isnadin 'ala infiradih Dikarenakan kalau seandainya kita perhatikan kepada masing-masing sanad eh, nah barakallahu fikum sendiri-sendiri lam yasin ila daratil hasan, tidak akan sampai nah kepada tingkatan hasan. Kalau sendiri-sendiri tapi ya. Nah, lakin bistima'i ba'dihha ila ba'din sarah hasanan. Tapi dengan berkumpulnya sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, maka menjadilah hasan li ghairihi. Berkumpulnya apa? Hadis-hadis yang dhaif yang munjabir tadi. Tapi harus sama ya. Maksudnya itu hadis doain mujabir misalkan ada empat hadis. Empat hadis doain semua, tapi doainnya mujabir semuanya. Dikumpulkan itu akhirnya bisa naik menjadi apa? Hasan li itu Nah. Amma dha'ifu bahwa ada pun doain itu sendiri bahwa huwa ma sahih bisahihin hasan. Paling ringkas sudah ini. Intinya hadis doain itu hadis yang bukan sahih enggak itu Hadis yang bukan hadis sahih, bukan hadis hasan itu hadis doain. Paham ya? Nah, karena sahih terbagi menjadi dua, hasan juga terbagi menjadi Dua. Paham itu ya? Sahihun lidzati, sahihun ghairi, hasan lidzati, hasan ghairi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Intinya itu ada hadis alladhi apa? Al haditsu alladhi lam yastami' fihi syurut sihah wal hasan. Hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis sahih tidak pula nah terkumpul padanya syarat-syarat hadis hasan. Nah. Adapun hadis hasan dan hadis sahih terbedakan dari siapa? Ad-dhabat itu ada. Paham ya? Kalau yang hadis sahih tamud dhabat Ya kan? Kalau hadis hasan apa? Khafifud dhabt itu aja. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa jami'u hadhihi al-aqsam maqbulatun ma dhaif. Seluruh pembagian-pembagian hadis ini diterima. Nah, bisa dijadikan hujjah kecuali hadis dhaif. Wa kullu hujjah dan seluruhnya adalah hujjah ma 'ada dhaif selain hadis dhaif. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Wa jami'u hadhihi al-aqsam yajuzu naqluhu lin-nas wa tahdits biha. Dan seluruh jenis-jenis ini semuanya hasan li ghairih, hasan li dzatih, sahih li ghairih, sahih li itu semuanya apa? Diperbolehkan menukilkannya kepada manusia, menyampaikan kepada manusia, wa tahdits dan juga menceritakan atau menyampaikan hadis tersebut dengannya. anha kulluha maqbulah, karena semuanya adalah diterima wa hujjah dan juga bisa dijadikan hujjah. Ma ada dhaif selain hadis dhaif. Dhaif yang mana ini? Dhaif yang syadid. Dhaif yang parah yang sangat dhaif. Adapun kalau bin Jabir sudah kita sebutkan kisahnya. Paham ya? Tragedi kisahnya bagaimana sudah kita sebutkan. Bagaimana nam barakallahu fikum nam kisahnya kok bisa menjadi hasan di khair itu bagaimana itu sudah kita sebutkan. Enggak perlu lagi diulang-ulang. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kata beliau, ma'ad ⁇ dhaif fala yajuzu naqluhu. Selain hadis dhaif, maka hadis dhaif tidak diperbolehkan menukilkannya awit tahadus bihi atau menceritakan atau menyampaikan hadis tersebut dengannya illa mubayyinan dha'fahu. Namanya Kecuali orang tersebut dalam keadaan apa? Menjelaskan kelemahannya. Mubayyinan dha'fahu. Dha'fahu sebagai maf'ul bih ya. Nah, mubayyinan isim fa'il. Jadi kalau misalkan kita nukil hadis dhaif itu boleh enggak? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya dhaif. Nah, itu boleh dalam rangka menjelaskan hadis yang dhaif. Paham ya? Seperti misalkan kullu amrin di la yubtada fi la yubda fihi bi basmalah fa huwa abtar misalkan. Setiap amalan yang memiliki kepentingan, yang memiliki kepentingan yang besar kemudian tidak diawali dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar maka amalan tersebut tertolak atau terputus. Itu hadisnya lemah juga. Nah, itu boleh dalam rangka untuk menyebutkan apa? Hadisnya lemah. Mubayyinan menjelaskan. Apa maksudnya? Naam, atau tawassalu jahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawasullah kalian dengan kedudukanku. Nah, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah Taala adalah besar atau agung. Itu hadis yang lemah juga. Nah, ucapan Rasulullah itu yang dinukilkan bahasanya dinisbahkan Rasulullah itu hadisnya lemah. Paham ya? Naam, kita lihat di sini. Li'anna alladhi yanqul hadis ad-dha'if dikarenakan orang yang menukilkan hadis yang lemah biduni an yubayyana dha'fahu nas tanpa dia menyebutkan lemahnya hadis tersebut untuk manusia atau kepada manusia fahuwa ahadul kadibain maka dia termasuk salah satu orang eh, dua orang yang berdusta ala nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama 65 rawa muslimun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahih di dalam sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qal man haddatha man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadzib yara kadhibun fa fahuwa ahadul kadhibain. Nah, barang siapa yang menceritakan dariku atau menyampaikan hadis dariku dengan sebuah hadis dan dia itu tahu, dia itu yakin bahwasanya hadis tersebut adalah dusta, ya Rohana, maknanya yakin sini ya. Adalah dusta fahuwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk salah satu nah di antara dua orang yang berdusta. Apa dia? Ya? Berdusta kepada manusia, berdusta kepada siapa? Atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya, itu maksudnya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadits yang lain wa fi haditsin akhar, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini rawahu Bukhari Muslim ada juga yang lewat lain oh Ahmad hadisnya Salamah bin Aqwa. Salamah ibnul Aqwa. Nah, radhiyallahu anhu. Barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan dalam keadaan sengaja falyatabawa, maka hendaknya dia mempersiapkan nah maq'adahu tempat duduknya minan nar dari api neraka. Ancamannya sangat berat sekali. Oleh karena ini, hati-hati kita dalam nah barakallahu fikum menyebarkan artikel di dalam medsos misalkan. Dilihat dulu hadisnya dhaif atau enggak, palsu atau bukan. Karena kalau seandainya kita melihat di dalam medsos atau media sosial, tolong disebarkan, tolong besar dan misalnya dilihat dulu. Kalau seandainya itu hadisnya dhaif, hadis lemah, walaupun dipakai untuk tarhib tarhib untuk memberikan dorongan motivasi ataupun memberikan apa? Nah barakallahu fikum agar orang takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dhaif atau lemah tidak diperbolehkan. Karena nanti ada unsur ta'amun menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu menyebarkan hadis dhaif, menyebarkan hadis palsu yang ancamannya berat sekali tadi. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kata beliau, "Idzan jika demikian fala yatajuzu riwayatul hadis dhaif." maka tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis yang lemah illa bisyartin wahid kecuali dengan apa dengan satu syarat apa syaratnya wa huwa an yubayyana dha'fahu linnas tujuannya kita menukilkan untuk menjelaskan kedhaifan atau kelemahan hadis tersebut kepada manusia disebutkan utlubul ilma walau bisin carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ini hadisnya lemah hadisnya palsu jangan jadikan hujah itu boleh nah barakallahu fikum Famasalan sebagai contoh, idza rawa haditsan dha'ifan. Nah, apabila nah, ada seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang lemah, qala kemudian dia berkata, "Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits wa huwa dha'if." Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini wa huwa dha'if dan hadis ini lemah. Itu boleh. Nah, karena apa? Karena nanti penisbahan seperti ini namanya marfu. Tidak setiap marfu itu sahih tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Paham ya? Naam, setiap marfu itu tidak harus sahih, tapi kalau hadis sahih atau hadis hasan pasti marfu. Pasti marfu. Karena marfu itu intinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Baik disandarkan itu berupa ucapan, perbuatan ataupun penetapan Rasulullah, ketetapan dari Rasulullah, itu semuanya apa? Marfu. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Paham ya? akoron Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. ya? Jadi tidak setiap hari marfu apa? Sahih. Tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Karena syaratnya apa? Ittisalus sanad. Harus sanadnya bersambung, jalannya bersambung sampai kepada Rasulullah. Marfu enggak? Marfu. Tapi tidak setiap hari tidak setiap marfu apa? Sahih. Buktinya utlubul ilma walau bisin. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Marfu enggak hadisnya? Marfu, tapi dhaif atau maudhu palsu. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan itu nama kalau fikum. Jadi hadis marfu itu bisa palsu, bisa mungkar, bisa juga dhaif, bisa bisa juga apa yang lainnya. Tapi kalau hadis sahih pasti apa? Marfu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'an huwal maqtu'u. Nanti akan kita lewati nanti. Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu dan yang disandarkan kepada tabi'in itu namanya maqtu', terputus. Paham ya? Nah, kalau sandar kepada sahabat namanya mauquf. Apa itu ya? Seperti itu. Itu istilah-istilah seperti itu seru ya. Cuman perlu diperhatikan ada na'am barakallahu fikum. Nah, adapun pengecualian di sini, Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Pengecualian yang tidak ada dalilnya nanti, sebagian ulama mengatakan dikecualikan kalau seandainya hadis tersebut adalah dipakai untuk masalah tarhib atau tarhib. Kita baca dikit ya. Wastafna ba'dul ulama dan sebagian para ulama mengecualikan Naam al-ahadits allati turwa fi targhib wa tarhib. Hadis-hadis lemah, hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan dalam masalah targhib memberikan dorongan wa tarhib memberikan apa? ansaman. Ya, ansaman maksudnya itu menakut-nakutin dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fa ajazu riwayat al-dhaif minha. Maka mereka membolehkan meriwayatkan hadis dhaif minha di antara nah barakallahu fikum apa? dari hadis dhaif tersebut. Tapi tujuannya apa? Targhib wa tarhib. Itu sebagian ulama Lakin mereka pun masih memberikan syarat. Lakin bi arba'ati syurut, tapi dengan empat syarat. Ayyakunal haditsu fi tarhib wa tarhib. Hadisnya nah barakallahu fikum dalam masalah tarhib wa tarhib. Dalam masalah tarhib memberikan dorongan, wa tarhib memberikan ancaman. itu ya, Ala yakuna dha'fu syadidan yang kedua. Syarat yang kedua, Allah yakuna dha'fu syadidan. Syaratnya hadisnya itu tidak apa? Tidak dhaif jiddan, tidak lemah sekali gitu loh tidak parah kelemahannya itu. Fa in kana syadidan, namun jika hadisnya itu parah, sangat lemah, fala tajuzu riwayatuhu, maka tidak diperbolehkan meriwayatkannya. Walau kana fi targhib tarhib, walaupun dalam masalah tarhib atau tarhib, memberikan dorongan ataupun ancaman ini. Yang ketiga, ayyakun al-haditsu lahu aslun sahihun sabitun fil kitab sunnah. Syarat ketiga adalah hendaknya hadis tersebut memiliki asal, memiliki sumber yang sahih dari Al-Qur'an dan ataupun dari as-sunnah. misalnya contohnya. Lau ja'ana haditsun kalau seandainya datang kepada kita hadis yuraghibu fi birril walidain yang memberikan motivasi atau dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa haditsun akhar dan datang juga hadis yang lain yuraghibu fi shalatil jamaah yang memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan salat jamaah. Wa akhar dan juga yang lain lagi yuraghibu fi qiraatil Qur'an yang memberikan dorongan dan motivasi untuk membaca Al-Qur'an wa kulluha ahadits dhaifah. Seluruhnya adalah hadis-hadis yang lemah, walakin akan tapi qad warada fi birrul walidain wa bi salatil jamaah wa fi qiraatil Qur'an. Akan tapi telah datang ha, telah datang hadis-hadis yang sahih berkaitan masalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua, berkaitan masalah salat jamaah, berkaitan masalah baca Al-Qur'an, ngam sabidatun. Eh, barakallahu fikum yang tetap datangnya fil kitab sunnah yang ada di dalam Al-Qur'an sunnah. Nah, seperti ini baru diperbolehkan. Menurut apa? Menurut pendapat sebagian para ulama. Namun yang sahih barakallahu fikum hafizakumullah dan itu dikuatkan oleh Syekhuna Yahya bin Anil Hajuri wafaqahullah. Eh, beliau juga punya syarah terhadap Baikuniyah ya. Beliau membantah atau menyebutkan nah bantahannya itu lebih dari 10 hal masalah itu. 10 bantahan dalam artian itu tidak diperbolehkan. Walaupun dalam masalah tarhib, tarhib upayakan hadisnya apa? Hadis yang sahih karena dikhawatirkan nanti Nah, barakallahu fikum kita malah justru menyebarkan hadis yang palsu atau yang dhaif. Membuka peluang itu Membuka peluang atau pintu nanti diperbolehkannya berdalilkan dengan hadis yang dhaif. Alasannya dalam masalah tarhib wa tarhib. Paham tidak ya? Jadi yang sahih barakallahu fikum baik dalam masalah tarhib wa tarhib dan yang semisalnya maka tidak diperbolehkan kita berdalilkan dengan hadis yang dhaif, yang dhaifun jiddan, dhaif yang ghair munjabir. Adapun dhaif yang munjabir tadi nanti masuknya dalam apa? Kalau dikumpulkan berbagai macam jalannya, hasan li ghairihi na'am barakallahu fikum seperti itu itu khulasah yang na'am beliau sebutkan kemudian yang keempat alla ya'taqida anna nabiyya sallallahu alaihi tapi syarat yang keempat pun juga masih ada syarat lagi syaratnya hendaknya orang yang menyampaikan tersebut tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu mengucapkannya kan berat syaratnya nah Li'annahu la yajuzu an yaqtida anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haditsan illa idza kana qad sahha anhu dzalik dikarenakan tidak diperbolehkan meyakini bahwasanya Rasulullah mengucapkan sebuah hadis kecuali apa? Kecuali memang benar sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin akan tetapi alladhi yadhhar li yang nampak bagiku kata Syekh Muhammad bin Shalih al pendapat yang kuat bagiku annal haditsa adzai'fa la tajuzu riwayatuhu. Ini sahih. Bahwasanya hadis yang lemah tidak diperbolehkan meriwayatkannya illa mubayyinan dha'fahu mutlaqa. Nah, kecuali dalam rangka apa? Untuk menjelaskan kelemahannya secara mutlak. Untuk tarhib, tarhib mencari hadis yang sahih. La siyama bainal 'amah. Terlebih-lebih lagi di hadapan orang apa? Umum, orang awam. Li'anal 'amah tadi karena kebanyakan atau mayoritas orang, mayoritas orang awam, matakul talahum hadisan. Kapan perlu kamu mengucapkan sebuah hadis? Fa innahum sawfa yaqidun maka misalnya mereka langsung meyakini, wah ini benar nih berarti yang ucapan ustaz ini benar. Ustaz mengatakan seperti ini berarti benar. Wah, mereka kan seperti itu awalnya. Annahu haditsun sahih. Langsung mereka meyakini bahwasanya itu adalah hadis yang sahih wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dan Rasulullah mesti mengucapkan seperti itu. Enggak mungkin ustaz itu keliru. Enggak mungkin eh, Habib itu keliru misalkan. Enggak mungkin Syekh itu keliru. Ini ucapan Syekh ini, yang ucapan ustaz ini. Masa sih? Iya, yang ucap ustaz ini. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Berarti itu benar tuh. Rasulullah yang mengatakan, yang yang yang bersabda itu. Lah kok bisa oh, tahu dari mana? Ustaz yang ucapkan tadi. Langsung meyakini itu loh. Nah, itu nanti berbahaya di situ. Kalau kita bermudah-mudahan berdalilkan hadis do'if. nanti dikhawatirkan langsung diyakini. Dan dia nggak mau menghindar tuh nggak mau. Karena tahunya mereka yang penting hadis. Yang penting hadis atau mereka. Nah, barakallahu nah Adapun berikutnya insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya insya insyaallah taala masih sambungan daripada na fikum hadis dhaif yang mana hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah manakala dhaifnya ada dhaif ghairu munjabir adapun dhaifnya adapun hadis yang dhaif yang dhaifnya munjabir dhaif yang masih bisa ditambal ditopang bimajmu'i turuqih ya, dengan dikumpulkan jalan-jalannya maka itu jadikan hujah karena itu masuk dalam hasan li ghairihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin